mudah-mudahan uh, Ibu dan Bapak semuanya sudah siap dengan indeks Quran untuk kajian pagi ini. Untuk Al-Mushaful Murata seharusnya hari Senin karena mengingat tadi ada beberapa perlengkapan yang kami mengalami kerusakan. Jadi kita ulang kembali insya Allah untuk hari Selasa. Muratanya adalah surah Al-Fat ayat 1 sampai 29. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 10 yang seharusnya hari Senin kita putar insyaallah besok hari Selasa. Baik Ibu dan Bapak dimanapun uh, berada, indeks Quran kita uh, kita coba kajian kita masih sekitar huruf S ya. Setan <laughs> itu ya. ini kenapa ini setan ini harus dipelajari? Setan itu dari bangsa jin juga ya. Nenek moyangnya jin, setan itu iblis. Jadi golongan manusia, golongan makhluk itu ada malaikat, ada setan, jin, ya, nah, itu ada manusia. Nah ini. Nah, selain itu binatang-binatang dan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, strategi setan tentu saja setan ini berjanji akan mengganggu anak Adam untuk menjadi temannya di neraka. Nah, untuk uh, supaya kita tidak uh, menjadi pengikutnya ataupun menjadi temannya di neraka, kita harus tahu strategi setan dan hal langkah-langkah apa yang setan laksanakan. Baik Ibu dan Bapak bisa melihat surah Al-A'raf ya. Surah Al-A'raf surah ke-7. Surah ke-7 diawali dari ayat yang ke-17. Coba dilihat ya. Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Ya, surah ke-7 diawali dari ayat yang ke-17. Sudah ketemu belum? Ya. Surah ke-7 diawali dari ayat yang ke-17.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 Sum, sumala atiyannahum min baini aidihim wa min khafihim wa an aimanihim wa an shamailihim. ولا تجي ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مرحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آه آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين Ini tentang setan. Setan memberikan angan-angan, ya, harapan yang kosong. Aduh kalau seandainya begini, begini, begini, begini, begini. Jadi tidak pernah bersyukur kepada Allah. Itulah setan. Selalu membisik-bisikan hati manusia. Kita lihat ya. Di ayat 15-nya Allah berfirman sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Iblis menjawab karena engkau telah menghukum saya tersesat kata setan. Kata iblis ini, nenek moyangnya setan. Saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka anak Adam dari jalan engkau yang lurus. Nih, janji setan. Boleh saya ditangguhkan kematian saya, tapi berikan kesempatan saya untuk mengganggu anak Adam. Untuk menyesatkan mereka. Kemudian kata setan, saya akan mendatangi manusia ini mereka dari muka, dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur atau taat kepadamu. Allah berfirman, keluarlah dari surga ini sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, mengikuti setan, benar-benar, kata Allah, aku akan mengisi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini, buah khuldi ya. Lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Maka setan membisik-bisikkan pikiran jahat kepada Adam dan Hawa ini. Kepada keduanya. Untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka. Yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Itu kan setan begitu. Tuhan Allah tidak melarang kok minuman ini tidak melarang ini, tidak melarang itu. Nggak ada masalah kok, nggak apa. Ah, itu setan selalu membisikkan begitu kan. Tuhanmu Allah tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya saya adalah termasuk orang-orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Itulah setan ya, berlaku kayak orang benar. Dan setan bersumpah kepada keduanya sesungguhnya saya adalah termasuk orang yang memberi nasihat kepada kamu berdua. Maka setan membujuk keduanya Adam Hawa ini dengan tipu daya. Tatkala keduanya telah meraih buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah Rabb Tuhan mereka menyuruh mereka Bukankah aku telah larang kamu berdua wahai Adam dan Hawa dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Setelah tergoda, terbukalah auratnya. Ini kan? Ini kan gambaran manusia ya. Itu ter, ter dilucutilah. Asalnya manusia terhormat, gajinya pun besar. Karena terprosok akhirnya semuanya hancur. Nah ini. Tapi ada doa. Ya doanya ini di ayat 23. Nah, keduanya berkata setelah menyesali semua yang terjadi. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rabbana, kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika engkau tidak mengampuni kami dan mem tidak memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang mer merugi. Nah ini ya, coba. Awal dari awal mula memang mereka sudah mengorbankan permusuhan. Itu. tentang setan ada di surah Al-An'am, eh surah ke-7 Al-A'raf ayat eh, ceritanya sih dari mulai ayat 15 ya, ayat sebelumnya juga. Itu eh, terus ya. Ini tentang tentang eh, Nabi Nabiullah Adam. Nabi Adam dan Siti Hawa digoda oleh setan dan terperdaya gitu ya. Tidak boleh mendekati buah khuldi, didekatin. Bersumpah enggak kok saya pernah sehat gini gini gini. Ya itulah setan. Baik, kemudian tentang ini ada di surah ke-6 juga ada, surah Al-An'am, coba dilihat ya, ayat 42, ayat 43. Surah ke-6 tentang setan ini ya. Itu. Jangan-jangan kita sudah menjadi pengikut setan, naudzubillah, atau terperdaya dengan setan. Di surah ke-6 ayat 43 ya, ada di sana. Gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون Maka mengapa, mengapa, maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan setan, setan pun menampakkan kepada mereka kebagusan apa yang selalu mereka kerjakan. Itu. Jadi ya, setan meng, ya, eh, menampakkan, udah perbuatanmu itu bagus tidak melanggar gini dan itu itu ya kesehatan udah nggak apa-apa kok itu menghancurkan ini menghancurkan Allah salah gitu kan yang penting hidupmu enak buat keturunan tujuh keturunanmu ada ah, itu setan kan begitu coba uh, setan itu selalu memberikan ketakutan. Wah, bagaimana kalau seandainya tidak bekerja, kalau tidak begini, tidak begini, bagaimana dengan anak-anakmu? Udah harta-hartamu jangan dijakati, jangan diinfakkan, jangan disedekahi. Bagaimana kalau seandainya hartamu habis? Selalu setan begitu menakut-nakuti kita. Dengan kelaparan, dengan kemiskinan, itu kan. Kemudian ayat di, ada di 142 ya, surah ke-6. Lihat Surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 142. Ini ya. Apa katanya di sini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa an'ami hamulatan wa وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Dan di antara binatang ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Itu ya. Ini. Jadi setan itu selalu menggelincirkan, membolak-balikan hati mengganggu. Makanya kita kan berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wahai zat yang selalu membolak-balikan hati, tetapkan dalam din ya. Hati hati kami dalam kebenaran. Itu dalam dinmu, dalam agama dan tatananmu. Nah, itu ya. Kemudian uh -huh, uh, tentang setan ini ada di surah ke-8 ayat 48 ya. Catat ya. Surah 8 ayat 48 ini saat berperang. Coba kita lihat ya, setan menggoda kita. Surah ke-8 ayat ke-48. Ya, untuk Morotal eh, diulang ya, berhubung tadi mengalami gangguan di radio kami, di studio kami. Jadi untuk besok diulang Al-Fat 1 sampai 29, kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 10. Itu ya, karena tadi ada gangguan teknik di studio kami. <clears throat> Sudah ketemu surah ke-8 Ya, surah ke-8 ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dari 47-nya ya. Nih. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ونئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ۖ فلما تراءت الفئتان نقص على عكبيه وقال إني بريء منكم وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب 47 48 ya 47-nya ini 48 tentang pengkhianatan setan terhadap janjinya kepada pengikut-pengikutnya. Ini. Dan ayat 47-nya, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud ria kepada manusia, serta menghalangi orang dari jalan Allah, dan ilmu Allah meliputi apa yang mereka kerjakan. Dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini. Ini setan kan selalu begitu. Membuat kita sombong, takabur, dan kita ingin ingin dipuji orang. Itu kan manusia semua seperti itu. Kadang-kadang makanya itu tadi ria itu ya sirik kecil kan. Uh, ria itu apa? Ibadah kadang-kadang kita ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji orang sifat ria ini susah dideteksi dalam hati kita. Seperti susahnya semut yang hitam berada di atas batu yang hitam dalam kegelapan malam. Coba. Susah itu ya. E, hati kita kadang-kadang saat tertentu kita betul ikhlas kepada Allah. Tapi saat-saat tertentu ada pikiran-pikiran yang menyeliputi hati kita. Yang membuat kita tidak sadarkan diri bahwa perbuatan kita sudah melenceng Bukan lagi haji kita karena Allah, salat kita bukan lagi karena Allah. Karena dalam hati kita, kita ingin dipuji. Nah ini kan. Nah ini. Tapi semua itu yang tahu adalah hati kita. Kita juga tidak boleh seudon dengan orang. Boleh jadi kelihatannya seperti orang itu kalau oh, sombong amat ya gini-gini. Boleh jadi hatinya ikhlas. Gitu ya. Jadi yang tahu ikhlas atau tidak adalah diri kita sendiri dan Allah. Karena ini soal hati. Sama seperti halnya soal perasaan kita dengan pasangan kita, dengan kekasih kita. Kita bisa saja mesem-mesem padahal hatinya marah kan bisa seperti itu. Nah ini. Tidak ada seorang pun kata saya ini setan ya menggelitik menggoda manusia. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, membuat kesombongan kata dari kita. Dan sesungguhnya kata setan, saya ini adalah pelindungmu. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu. Begitu kan? Setan sudah bilang, aku akan melindungimu, aku akan menjagamu dan segalanya. Pas e, berhadapan dengan musuh, setannya lari. Enggak, aku tidak akan melindungi kamu. Memang setan seperti itu. Sama saat nanti disiksa di neraka pun begitu bukankah kamu setan dulu melindungi aku gini-gini? Bukan katanya. Dia hanya hanya ingin uh, sepertinya iya sebagai pelindung, sebagai segala hal itu ya. Tapi setelah terjebak kita dalam kesesatan, setan berlepas diri. Itu kan kadang-kadang ada manusia-manusia yang ber, bermoral setan kan kayak gitu. Kita ditolongin, kita dibantuin ini dan itu. E, benar seperti dia toleran dengan kita. Dia membantu kita dan segalanya. Setelah kita terprosok, dia pergi jauh. Enggak ah, saya enggak ikut-ikutan. Padahal dia juga yang menjebak kita, yang menghancurkan kita dan segalanya. Itulah setan atau orang yang berjiwa setan. Banyak kan seperti itu? Muka-muka pengkhianat. Maka tatkala kedua pasukan itu telah dapat saling melihat berhadapan, setan itu balik ke belakang seraya berkata, Sesungguhnya saya berlepas diri dari kamu Sesungguhnya saya dapat melihat apa yang kamu sekalian tidak dapat melihat. Sesungguhnya saya takut kepada Allah dan Allah sangat keras siksanya. Mengakui itu setan itu. <laughs> Itu ya, itulah setan. Ini. Kemudian tentang setan ini ada di surah Yusuf. Surah ke-12. Ya, dilihat. Ini surah Yusuf Nah, nanti ada yang ada waktu, saya ada di Buncit 4 ya. Di Mam, Mampang, Mampang ya, bukan Pancoran. Pancoran hari Rabu. Di Mampang, di Bidakara, di Masjid Al-Hidayah Multika pada Salat zuhur. Silahkan ibu dan bapak yang ingin hadir ya. Terbuka untuk umum, gratis, pula tinggal duduk, coba ya. Tapi memang waktunya tidak begitu lama. Habis zuhur sampai jam 1 ya. Tapi lumayanlah daripada tidak. Sebetulnya tidak ada lumayan untuk belajar Maya. Tapi karena hanya waktu aja. Ada di surah ke-12 ayat ayat kelima ya. Ini surah Yusuf. Apa katanya tentang setan ini? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatika fayakidu فيكيدوا فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين Tuh, setan musuh yang nyata buatmu. Ini ya kisah Nabi Yusuf. Saat Nabi Yusuf bermimpi melihat sebelas bintang bersujud kepadanya itu kan. Ini e, memang sebaiknya dibaca dari sebelumnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya bersujud kepada aku. Ya, ayahnya berkata, Wahai anakku Yusuf, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Karena saudara-saudaranya kan pada iri ya. Ini saudara seayah beda ibu. Bunyamin dengan Yusuf kan satu ibu, satu ayah. Nah ini. Maka mereka mem ya maka mereka membuat makar untuk membinasakan kamu. Jadi jangan kamu ceritakan bahwa sebelas bintang, matahari dan bulan sujud kepadamu. Jangan diceritakan. Itu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Nah ini ya. Dibaca ya cerita Nabi Yusuf. Ini. Hmm. Kemudian surah Ibrahim, surah ke-14. Ini masih tentang setan. <laughs> Ya. Kenapa setan harus dipelajari? Ya apa artinya hidup ini kalau kita mengikuti setan? Coba aja, capek gawe gak kepake. Kita sudah ber berbuat baik, sudah ini, sudah itu. Tapi niat kita tidak diperbaharui. Karena kita ternyata mengikuti tingkah laku setan. Perbuatannya iya, sholatnya iya, hajinya iya, tapi niatnya bukan karena Allah. Nah ini, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya sah sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Niatnya karena perempuan atau karena apa? Nah ini harus karena Allah. Gitu. sudah ada siarannya kembali ya. Itu tadi ada gangguan. Iya. Mm -mm. Iya. Kemudian surah Yusuf, eh, surah Ibrahim ya, surah ke-14 sudah ketemu ayat yang ke-5. Masih topik kita tentang setan. Sudah ketemu surah ke-14 ayat yang ke-5. Ayah ya tapi jadi ayat-ayat cinta. Jadi kan kita gitu, T-nya jadi bolehlah ayah. Ayat. Surat juga jadi surah kan. Ini. Asal tahu aja. Tapi kalau di Indonesia kan surat, surah jadi surat kan. Baca surat apa gitu. Sudah ketemu ya surah ke-14 surah Ibrahim ayat surah Ibrahim ya ayat ke-22. 22 ya. Bukan lima, bukan dua-dua. Lima kan Yusuf, salah lihat. Nah, ayat ke-22. Oh iya, eh, indeks Qur'annya sudah jadi dari Bu Erni, tapi memang kami tengah disusun kembali. Karena itu tebel sekali, kami buat mungkin menjadi tiga, tiga diktat ya. Tiga atau empat. Insya Allah nanti setiap orang eh, mudah saya pandu Coba ibu buka diktat kedua halaman sekian. Coba ibu buka diktat ke satu. Nah ini lagi disusun ulang. Barangkali Ibu Erni playlistnya bisa diambil hari ini atau kapan yang sudah direvisi biar kami memberi penomoran dan menyeleksi ulang ya. Yaitu kami berpikir bagaimana caranya mudah agar Ibu dan Bapak walaupun jauh, walaupun tidak ada di depan kami serasa kita belajar bersama. Banyak yang SMS Pak Ari kalau udah belajar indeks ini berarti orang jadi pinter semua. Gimana nanti nasib para ustaz? Oh nggak ada masalah ya Ibu ya. Alhamdulillah. Dan saya selalu pelajaran tajwid, pelajaran apa agar Ibu itu bukan jadi murid. Tapi semuanya kita, semuanya jadi murid, semuanya jadi guru. Bisa ya? Insya Allah. Kita akan tahu isi Al-Quran. Gitu. Walaupun kita mungkin terlambat belajarnya. Kan harusnya mah bahasa Arabnya dulu, nahu sorobnya dulu, mantek bayan. Tapi ya perlahan lah semuanya ya. Itu semua berjalan sesuai dengan kemampuan kita. Ada ayat ke-22 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم إيه؟ فأخلفتكم وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي خي خي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Itu ya ayat ke 22 surah Ibrahim. Pengakuan setan setelah Allah menjatuhkan keputusannya yang terakhir. Tadi kan cerita tentang Adam, setan, malaikat kan di suratul Baqarah. Nyambung sebenarnya, tapi itu tadi. Kenapa ini alasannya kita harus belajar indeks Qur'annya Ibu Jubedas, kita paham. Padahal masih hubungannya dengan yang tadi itu. Tapi ada di surat ini, ada di surat ini, di surat ini. Kalau kita tidak pakai indeks Qur'an, Ya, susahlah kita bisa memahami Quran secara kafah, secara sempurna. Kan belakangan ini banyak orang yang memahami Quran sepenggal-sepenggal. Padahal satu dengan yang lainnya berhubungan. Dan berkatalah setan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyuruh kamu, lalu kamu mematuhi seruanku, kata setan. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Kenapa kamu harus menyerca aku, kata setan. Aku kan cuma ngajak doang, cuma ngojok-ngojok doang, kenapa kamu ikut? Nah ini setan dan gilanya begitu ya. ya. Kayak orang yang berlaku setan kan begitu ngojok-ngojok kita supaya berbuat salah, berbuat ini, berbuat itu. Sudah kita terjebak dalam kesalahan, dalam kesesatan, dia cuma tepuk tangan aja rasain loh. Kenapa kamu ikut saya? Kan saya cuma cuman ngingetin doang, cuma ngebilangin doang. Kenapa kamu ikut-ikutan korupsi, ikutan-ikutan ini? Kamu sudah terjebak, rasain. itu kan setan ini. Ada juga manusia yang berjiwa setan seperti itu. Bukan amal ma'ruf nahi munkar, tapi dibalikin ya, itu ya amal ma'ruf nahi munkar ini amal amal ya dia mengajak keburukan mencegah kebaikan itu setan jawa setan Kata setan, aku sekali-kali tidak dapat menolongmu dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Kan aku bilang, kamu jangan ikutin aku <laughs> gitu, setan begitu ya, cuci tangan. Sesungguhnya orang-orang yang zolim itu mendapatkan siksa yang pedih Dan di ayat 23-nya, dan dimasukkanlah orang-orang yang beriman dan beramal soleh ke dalam surga yang mengalir. Di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga itu ialah salam. Allahu Akbar. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم tahiyatuhum biha salam. Di mereka dihormati dengan mengucapkan salam. Salam itu ya. Artinya sejahtera dari segala bencana. Itu. Masih banyak tentang setan ini ya. Ada setan, ada ada pengertian umum. Nanti milikilah ya indeks Qur'annya. Ini ada waktu lima menit. Uh, kita juga jangan mengikuti hawa nafsu saat Rasulullah setelah perang Badar, perang besar, rojakna jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari peperangan kecil menuju perang besar. Para sahabat kaget, perang apa lagi? Ini juga ada banyak korban yang terjadi itu ya. Nah, oh rupanya jihad melawan hawa nafsu diri kita. Nah ini, mengikuti hawa nafsu. Nah, di dalam 60 penyakit hati bagus sekali nih tentang topiknya mengikuti hawa nafsu. Nafsu dengan sahwatnya merupakan bagian dari nikmat Allah bagi manusia. Secara alami nafsu itu cenderung pada hal-hal yang tidak baik. Nikmat yang satu ini memang memiliki unsur kesamaan dengan apa yang dimiliki binatang. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa marrahima rabbi. Tapi nafsu jangan dihilangkan, dimanage ya. Sesungguhnya nafsu itu suka menyuruh mengajak ke jalan kejelekan. Kecuali nafsu seseorang yang mendapatkan rahmat dari Tuhanmu. Itu ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah kan itu. Orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah adalah mereka yang dapat membimbing dan mengendalikan nafsunya sejalan dengan hidayahnya dalam diri manusia ada empat potensi nafsu. Ya, yang pertama nafsu hayawani. Nafsu jenis ini punya kecenderungan pada perilaku binatang. Contohnya rakus orang itu, tamak, tidak punya rasa malu dan sifat seperti binatang. Yang kedua ada nafsu sabu'iyah. Nafsu yang mendorong seseorang berperilaku seperti binatang buas. Misalnya kebencian, permusuhan, hasut, dengki, amarah dan saling hantam. Ketiga ada nafsu setoniah, nafsu yang mewakili tabiat setan yang mengajak manusia ke jalan sesat, gitu <laughs> ya. Jadi manusia tapi berjiwa setan. Ada lagi nafsu robaniah, nafsu yang memakai atribut-atribut ketuhanan seperti egois, sombong, takabur, ingin selalu dipuji dan diagungkan. Itu bajunya Allah tidak boleh. Ini besok ya kita teruskan. Ini bagus. Miliki ibu bukunya e, eh, 60 penyakit hati. Ditulis oleh Wes Alkorni. Saya dapat buku ini. Ini warisan dari ayah anda. Sudah sobek-sobek ya. Nanti saya pengen juga ganti yang baru lagi. Itu. Kalau nanti jalan ke toko buku. Sayang waktunya Ibu ya. Jadi mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Jadi untuk murotal diulang lagi hari Selasa insya Allah surah Al-Fat ayat 1 sampai 29. Kemudian diteruskan dengan surat Al-Hujurat ayat 1 sampai 10. Ini terima kasih yang sudah SMS jangan marah-marah. Ada gimana itu teknologi ya. Orang komputernya error. Alhamdulillah setelah sampai komputernya di restart, dinyalain ulang, jalan. Karena semuanya sekarang serba komputer. Tanpa komputer di sini susah gitu ya. Semua, saya juga di rumah siaran ini saya saya rekam di komputer gitu ya. Jadi untuk besok kita ulang lagi murotalnya surah Al-Fat ayat 1 sampai 29 dan surah Al-Hujurat ayat 1 sampai 10. Ada saran, ada kritik, ada masukan silahkan ke 0812 828 7881 0812 828 7881. Yang punya waktu silahkan datang ke Buncit 4 di Masjid Al-Hidayat Multika terbuka untuk umum dan gratis. Silahkan datang ya. Hari ini pada sholat zuhur. Terima kasih untuk semuanya. Bila kita pikul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu belum lagi mencapai kebajikan. Sebelum kamu menafkahkan sebagian dari apa yang kamu sukai. Dan apa juga yang kamu nafkahkan. Maka Allah mengetahuinya. Surah Ali Imran ayat 92. Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut, bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis Jakarta. RKM Radio.